Baik tidak melaksanakan yang diwajibkan atau melanggar yang dilarang. Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar yang dilarang. Dan tentunya ikhwatiddin maksiat ini konsekuensinya <coughs> si pelaku akan mendapatkan dosa dan akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Inna Allah la yaghfiru ayyu yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dia kehendaki. Kesyirikan ikhwatiddin merupakan induk dari semua maksiat. Bahkan para ulama kita menyebutkan bahwasanya sumber dari semua kerusakan adalah kesyirikan. Sebagaimana sebaliknya, sumber dari kebaikan adalah tauhid. kemaksiatan selain syirik tentunya seperti minum khamar, berjudi, berzina, membunuh dan lain-lain sebagainya ikhwatibidin. Ini merupakan dosa ada di antara dosa tersebut yang disebutkan dosa besar. Dosa besar dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabairnya yaitu apabila di dalamnya terdapat ancaman neraka bagi si pelakunya. Yang kedua jika ada laknat baik laknat dari Allah maupun laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk si pelakunya. Yang ketiga adanya pelepasan diri baik itu Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dikatakan dosa tersebut dosa besar. Adapun di bawah itu disebut dosa dosa kecil. Ikhwatifiddin Allah wa iyyakum. Di antara dosa yang sekarang ini banyak terjadi di muka bumi ini sekarang ini yaitu membunuh. Imam Ad-Dahabi menyebutkan pembunuhan pada dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua setelah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 32 Min ajli dzalika katabana ala Bani Israel. Oleh karena itu kami tetapkan terhadap Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa <clears throat> yang membunuh barang siapa yang membunuh ataupun melenyapkan nyawa seseorang atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an. Berarti dia seperti telah membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha nama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa yang menyelamatkan, menghidupkan satu nyawa, maksudnya menyelamatkan nyawa satu orang, maka dia seperti telah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Di sini rahimahnya Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata manusia. Manusia itu terbagi pada dua, yang kafir dan yang muslim. Berarti ikhwatiddin pada dasarnya tidak boleh melenyapkan nyawa siapapun. Baik dia orang kafir, apalagi dia seorang muslim. Karena Allah menyebutkan di sini faka annama qatalan nasa jami'a. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs. Barang siapa yang menyelamatkan satu, menyiapkan satu nyawa. Au fasadun fil ardh atau membuat kerusakan di muka bumi Pakaan nama qatalan nasa jami'ah. Berarti dia telah membunuh seluruh umat manusia. Inilah ikhwafiddin rahimahullah wa iyyakum. Seorang muslim haram bagi dia membunuh siapapun termasuk membunuh seorang kafir kecuali jika orang kafir tersebut memenuhi syarat sebagaimana dia juga tidak boleh melenyapkan nyawa seorang muslim kecuali jika telah memenuhi syarat. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhi kalianlah tujuh perkara yang dapat menyebabkan kalian itu celaka. Di antaranya adalah pembunuhan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud kala dia berkata kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalama ma bainan nasi yaumal qiyamati fid dima yang pertama kali nanti disidang di hari akhirat yaitu perkara darah baik darah orang kafir maupun darah orang muslim yang telah dia tumpahkan. Nanti akan Allah Subhanahu wa taala tanya apakah alasan yang benar ataukah tidak. Apakah penumpahan darah tersebut penumpahan darah secara zalim ataukah tidak? Jika ternyata itu termasuk kezaliman, maka jangankan orang muslim, orang kafir pun akan menuntut nanti di hari akhirat. Karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahum wa bainallahi hijab. Karena tidak ada pemisah antara doa mereka dan Allah Subhanahu wa taala termasuk mereka yang menzolimi orang kafir. Orang kafir itu akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembayarannya di hari akhirat bukan dengan harta, bukan dengan dolar, tetapi pembayarannya dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan semasa di dunia. Kalau muncul pertanyaan, untuk apa orang kafir menuntut kebaikan? gunanya ikhafidin untuk meringankan azab mereka di hari kiamat. Walaupun mereka tidak akan keluar dari neraka. Orang kafir itu sendiri ikhafidin azabnya bertingkat-tingkat. Ada yang mendapatkan azab yang luar biasa. Seperti Firaun, Haman, Korun, ya. Terlebih lagi yang telah mengakui dirinya semasa hidupnya sebagai Tuhan seperti Fir'aun yang dia katakan wa ana rabbukumul a'la. Tentu kafir seperti ini beda adabnya dibandingkan kafirnya Abu Talib. Seorang yang telah membela Rasulullah SAW mati-matian, yang telah mengasuh Rasulullah Sallallahu sejak kecil, tapi sangat disayangkan ketika dia meninggal, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam datang dan mengatakan, Ya Ammi kul, kul la ilaha illallah kalimatan wahajuhu laka Allah wahai pamanku ucapkan satu kalimat saja yaitu kalimat la ilaha illallah kalimat ini nanti akan aku jadikan sebagai hujah untuk membela mu di hadapan Allah tapi ternyata sangat disayangkan karena memang hidayah bukan milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala ternyata sebelum dia menghapuskan nafas yang terakhir Ana ala millati Abdul Muttalib katanya. Aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib dan meninggal. Ini juga termasuk perkara yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Pamannya yang telah mengasuhnya sejak kecil setelah Abdul Muttalib kakeknya meninggal. Sampai dia besar, bahkan sampai setelah dia diutus menjadi Rasul, tetap dibela oleh Abu Talib. Tapi dia kafir. Yang kafir tetap kafir. Sebaik apapun dia, yang kafir tetap kafir. Makanya Rasulullah sedih. Turunlah ayat inna kala tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad engkau nggak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Tapi Allah lah yang engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia inginkan. Itulah perkara hidayah ikhwafiddin. Rahimanallah wa iyyakum. Yang ada dalam syariat adalah dia Allah bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik ketimbang unta merah. Kita hanya sebagai agen-agennya hidayah. Yang dari Allah kita sampaikan, Allah berikan orang tersebut hidayah melalui kita. Kalau Allah nggak ingin apapun yang kita sebutkan, sealim apapun kita, seorator apapun kita, kalau Allah katakan tidak akan dapat hidayah, tidak akan. Oleh karena itu, COVID-19, kita harus berebut menjadi para agen-agen hidayah ini. Ya, menjadi perantara hidayah. Jangan jadi agen tanah berebut, 2,5 persen. Padahal ini yang terbaik, di COVID-19 dua 2,5 persen. Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan melalui kita. Itu berarti tanda-tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Karena ikhafidin tidak harus seorang ustadz. Bahwa banyak doktor, profesor memberikan penjelasan-penjelasan. Gak paham-paham juga. Duduk dia di warung bersama temannya. Begini pak, cara suatu sunnah. Oh iya, iya, iya. Iya, dapat. Ya dapat. Jadi bukan harus menjadi seorang ustadz. Kita menjadi ini Khofiddin. Hanya sampaikanlah tapi yang benar. Ya, yang benar, yang ada dalilnya. Makanya kita harus berebut seperti ini Khofiddin. Jangan kita hanya sebagai pendengar budiman. Pendengar, tapi kalau sudah agen sepeda motor, mobil, dulu duluan. Ya, Malaysia, waktu kupingnya mas ya. Ikhabiddin, rahimanya Allah wa iyyakum. Baik. Masalah ini Ikhabiddin, ya, Tidak dibolehkannya membunuh orang kafir kecuali dengan sebab. Yaitu kalau kafir tersebut kafir harbi yang memerangi orang-orang muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal mumtahinah la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang <clears throat> Kalian berbuat baik, kalian berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Yang dilarang itu kalau ada orang-orang kafir yang memerangi kalian, kemudian kalian sayang dengan dia. Ini baru nggak boleh. Kemudian ikhafidin ya yakum orang-orang kafir apalagi? Orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah, atau yang disebut dengan kafir dimmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala ahli dimmi lam yarih rihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir dimmi tidak akan mencium bau surga. Ciumnya saja enggak, apalagi masuknya. Kalau sudah enggak mencium bau surga, berarti dia masuknya kemana? Ke neraka. Bukan berarti enggak apa-apa loh Ustaz kalau enggak cium. Di luar-luar terasnya juga enggak apa-apalah. Kalau enggak masuk surga, itu masuk neraka artinya. Seperti ini khafiddin ma asfala uh, Rasulullah katakan uh, eh, wailul lil aqabi minan nar celaka bagi bagi uh, bagi tumit-tumit yang enggak terkena air wudhu celaka bagi tumit-tumit yang dibakar api neraka maksudnya dikarenakan wuduk tergesa-gesa tidak sempurna akhirnya tumitnya tidak dicuci jadi dikatakan oh kalau begitu tumitnya aja ya masuk neraka orangnya ke surga begitu Orang-orangnya juga masuk. Ikatibidin rahimahnya Allah wa iyyakum. Baik. <clears throat> Atau kafir ala ahad yaitu yang ada hubungan perjanjian damai. Ya. Yang ada hubungan perjanjian damai dengan orang kafir tersebut, maka tidak boleh dia dibunuh. Ini sudah sangat masyhur lah Ikatibidin. Termasuk juga ketika kita ada keperluan memasuki uh, negara kafir, kita diberi visa. Visa itu menunjukkan perdamaian antara kita dengan dia. Artinya kalau kamu masuk silahkan. Tapi dengan syarat, jangan buat onar. Coba nanti bapak-bapak pergi ke konjen Amerika atau ke Jepang. Pasti tanya, mau ngapain mas? Ini kami, saya mau ke Jepang mau uh, meledakkan itu Skytree. Tahu Skytree kan? Ikonnya Tokyo, atau saya mau meledakkan, meledakkanlah, kira-kira dikasih. Pasti enggak. Dia juga akan memberi jaminan. Ketika kita diberi visa, kita juga dijamin keamanannya oleh mereka. Ini namanya ikhwan perjanjian. Tidak bisa kita datang kenal visa kemudian kita ledakkan sana, ledakkan sini. Karena apa? Ini negara kafir. Tidak bisa ikhwan Itu berarti telah mengkhianati perjanjian. Islam tidak ada yang namanya pengkhianatan baik terhadap orang kafir apalagi terhadap seorang muslim. <clears throat> Masih ingat perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Quraisy? Yang isi perjanjiannya, kalau ada orang Mekah lari ke Madinah dipulangkan. Kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, nggak usah dipulangkan, nggak kami pulangkan. Rasulullah setuju, oke lah sudah. Sehingga para sahabat banyak protes kok begini nih, ini perjanjian berat sebelah. Tapi kan para sahabat tidak ngerti apa hikmah dibaliknya. Abu Bakar karena ini sudah keputusan Rasulullah langsung dia percaya. Makanya Abu Bakar itu karena sidik itu tidak pernah dia ragu dengan keputusan Rasulullah. Walaupun nggak apa namanya nggak nggak masuk akal bagi yang lain, tapi dia kalau sudah Rasulullah katanya iya begitu, iya sudah. Makanya sidik yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata begitu ya Khabiddin. Tidak akan ada orang yang lari ke Madinah kecuali karena dia mau masuk Islam. Akhirnya dipulangkan. Sementara orang yang dari Madinah ya umumnya Islam pergi ke Mekah, ya mungkin lah sedang mengambil hartanya, bawa, bawa balik ke Madinah, nggak boleh pulang. Akhirnya kan semakin banyak kaum muslimin di Mekah. Yang datang nggak boleh pulang. Sementara yang pergi boleh pulang. Demikian ikhafiddin rahimunallahu wa iyyakum. Hingga ada dua seorang sahabat datang lari dari Mekah, kemudian disusul oleh orang Quraisy, dipulangkan oleh Rasulullah SAW. Itu ikhafiddin. Tidak ada pengkhianatan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "La imanan liman la amanatalah." Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah. Artinya pengkhianat. Waladinan liman liman la ahidalah. Dan tidak punya agama. Orang yang tidak menepati perjanjiannya. Jadi keras dalam Islam ya Khofiddin. Sampai Rasulullah katakan, Wala tahun Man jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Kalau kita kan bawaannya kalau sudah dikhianati, balas. Jangankan itu, sendal kita hilang. Begitu pulang nggak ada sendal, ambil sendal yang lain. Kenapa? Salah dia, kenapa sendal saya diambil? Loh, yang diambil sendalnya, apa salahnya dia? Itu masih perkara sendal, ikhafidin. Ya. Ikhafidin azallahu iyyakum. Inilah masalahnya. Tidak dibenarkan dalam sebuah hadis Ikhafiddin, rahimahnya Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud. Apa kata beliau? Ama wallahi laula anna rusula la tuqtal la darabtu unuqakuma. Ini Rasulullah ucapkan kepada utusan orang kafir. Waktu itu kafirnya kafir hak terjadi peperangan, diutus oleh pasukan sana dua orang. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, kalau seandainya kalian itu bukan utusan, niscaya penggal leher kalian berdua. Ini karena kalian utusan, ya nggak boleh. Jadi khafidin dari dulu Islam sudah melaksanakan ketentuan ini. Bahwasanya yang namanya utusan tak boleh disentuh, tak boleh disakiti. Hanya orang-orang pengkhianat seperti orang Iran itu yang mengkhianati ataupun yang menyakiti duta besar orang lain. Utusan yang lain. Sementara dunia semua sudah sepakat. Utusan apapun, kalau dia merupakan utusan kenegaraan, tidak boleh disakiti. Orang kafirnya sepakat, Ikhafidin. Ya, Tapi orang yang mengatakan mengatakan dia Islam, yang sebenarnya pengkhianat. Dan dia sebenarnya bukan bukan orang Islam. Sebagaimana kejadian beberapa waktu yang lalu. Dibakar, ya. Sampai dibakar duta besar. Makanya dipanggil. Dipanggil wakil Iran di PBB karena orang kafir pun begitu, ya, Khafidin. Tidak boleh menurut mereka. Yang namanya utusan itu di diganggu, disakiti, dipanggil. Akhirnya minta maaf. Ya, maafnya orang Iran tahulah ya, Khafidin. Ya, bohong. Iblis saja belajar bohong dengan dia. Ikhatibuddin, ya, rahimahnya Allah wa iyyakum. Begitulah, ya. Itu orang kafir. Ya. Jadi orang-orang kafir yang ada di sekitar kita, ya mungkin kita punya tetangga orang Cina grosir beras diambil berasnya kemudian nggak bayar-bayar kenapa orang kafir orang kafir nggak usah dibayar dia kira dia nggak nuntut orang kafir nggak nuntut orang masuk neraka aja nuntut dia nanti dari kiamat ya apalagi sampai dibunuh dan seterusnya ikhafidin ini merupakan perbuatan yang haram diharamkan dalam Islam Taib ikhwatiddin azamallahu iyyakum kemudian itu masalah orang kafir. Apalagi orang muslim. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yaktul muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja fajazau jahannam maka ganjarannya neraka jahannam kedua khalidan fiha kekal selamanya tiga Ghadiballahu alaihi. Allah marah dengan dia. Wala'ana. Allah laknat dia. Wa'adalahum adaban azima. Allah siapkan untuk dia adab yang sangat berat. adab yang sangat dahsyat. Tidak boleh sembarangan melenyapkan nyawa seorang mukmin. Tidak boleh melenyapkan nyawa seorang muslim. Ganjarannya hampir kufur ikhafiddin. Orang kafir itu kan kalau masuk neraka kekal. Si pembunuh orang mukmin kekal dalamnya. Walaupun para ulama mengatakan tidak berarti dia sama seperti orang kafir. Kekal dalamnya bagaimana? Sangkin panjangnya. Sangkin lamanya dia masuk dalam neraka jahanam itu ya, khofiddin. Walaupun akhirnya juga akan keluar dari neraka jahanam karena tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa saya membunuh itu kafir murtad. Tapi khofiddin, ingat dimasukkan ke dalam neraka jahanam selamanya. Artinya sangat lama. Hampir menyerupai orang orang kafir. Allah laknat, Allah murka dan adabnya sangat pedih. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah saw mengatakan yaitu idza kaum idza taqa muslimani bi apabila dua muslim bertemu bertemu dengan menghunus pedang-pedang mereka. Kalau sekarang nggak pedang ya, dengan golok-golok mereka kan gitu. Falqatil wal maktul finnar. Si pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka ya maklum, tapi yang masa yang terbunuh juga masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Wa kana harisan ala qatli sahibihi. Dia terbunuh sebenarnya sebelumnya, dia itu juga berusaha untuk membunuh lawannya. Tapi karena kalah, dia yang dibunuh. Saatnya dia menang, dia yang membunuh. Itu yang ikhwatin rahimani Allah wa iyyakum. <coughs> Sangkin masalah ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatlil muslim sungguh hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang lenyapnya nyawa satu orang muslim. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad sahih li ghairihi dari Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qal Beliau bersabda Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi damin mu'min la la'akabahumullah finnar Seandainya seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi sekongkol berkonspirasi untuk melenyapkan satu nyawa seorang muslim, maka Allah akan masukkan semua mereka dalam neraka jahanam. Padahal hanya membunuh satu muslim. Itulah ikhafidin berharganya nyawa seorang muslim. Makanya tidak ada ganjaran yang lebih layak bagi pembunuh melainkan harus di dibunuh. Tidak ada yang lain ikhafidin. Karena ini zolim. Kezoliman yang luar biasa. Kalau dia mengambil harta, dia merampok. Sementara si pemilik masih hidup, masih mungkin untuk di, cari lagi. Tapi kalau miliknya satu-satunya yang dia miliki, nyawanya dilenyapkan, kemana dia cari lagi? Ada cadangannya di kamar. Tak ada ya hafidin. Rahimani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah katakan nanti di hari kiamat orang yang dibunuh ini akan bertanya, "Ya Allah, tanyakan kepada si Fulan, kenapa dia bunuh saya? Apa alasannya dia bunuh saya?" Itu ya hafidin. Rahimahnya Allah wa iyyakum maka semua kebaikannya nanti akan diberikan kepada orang yang yang zoliminya yang dengan membunuh. Kemudian satu lagi ikhafidin. Untuk itu supaya si pembunuh itu diampunkan dosanya, maka Allah menurunkan kisos. Ya, kisos. Dan ternyata dalam kisos itu terdapat kehidupan. Walaupun fil kisos ya hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam pelaksanaan hukum kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mau berpikir. Ketika seorang pembunuh dikisos, dipenggal kepalanya, itu sekalian kafarah ikhafiddin. Penghapus dosanya. Setelah dia dia bayar dengan dilenyapkannya juga nyawanya. Dan juga pelaksanaan kisos ini bukan dalam kamar gelap yang yang tahu hanya algojo dan si si orang yang di, dipenggal enggak di depan orang ramai. Nih, lihat nih, penggal no. Set. Nampak semua orang. Supaya apa? Supaya yang lain yang mungkin orang seorang emosional ada niat bunuh melihat hukuman seperti itu, ah nggak jadilah. Karena masalahnya ketika dibunuh fulan, bin fulan, kampung fulan, semua apa naik habibin Disebutkan semua. Ah nggak jadi. Ini kalau tempat kita ini berantem dengan istri, main siram bensin saja. Bakar, kejepit jempolnya, udah bunuh, Gara-gara gara-gara tanah dikit sudah membacok. Nauzubillah min dalik. Dikira nyamuk apa namanya nyawanya seperti nyawa nyamuk. Itu di Indonesia masih mendingan ikhafidin. Bagaimana dengan di daerah Timur Tengah yang sekarang sedang bergejolak? Nauzubillah min dalik. Bersyukurlah antum ikhafidin berada di Indonesia sekarang. Bersyukur kita masih bisa ngaji gini. Coba di Suriah bisa gini ngaji. Bisa tablik akbar, begitu. Gak bisa ya Khofiddin. Makan aja susah. Salat saja susah. Di mana lagi? Banyak sekarang ya, Khofiddin bersyukur. Ini sudah kayak gini juga masih ada ya. Alah, awah. Tauhud ini Indonesia, masya Allah. Sementara dia masih masih bisa dia sholat, masih bisa dia haji, masih bisa dia takbir, masih bisa dia azan, masih bisa dia jumatan, masih bisa dia aid. Masya Allah itu merupakan syiar-syiar Islam. Bersyukurlah ikhafidin Kalau nggak bersyukur, saya khawatir nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa lagi ngaji, gak bisa lagi sholat Jumat, gak bisa lagi sholat Id. Sebagaimana yang pernah terjadi di Al Aljazair. Ikhwatiddin, yang Allah wa iyyakum. Itulah dihidupkan kisos. Untuk apa? Untuk menjaga nyawa-nyawa yang masih ada. Sehingga orang tak sembarangan melenyapkan nyawa orang lain. Sehingga orang tak sembarangan membunuh. Rasulullah SAW bersabda, La yahillu damimri'in illa min salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari tiga hal. Qatlu nafs, mereka yang membunuh, dibunuh. Jadi halal darahnya. Kemudian, uh, qatul nafs, kemudian saibuz zani. Seorang yang sudah berumah tangga yang berzina. at tariqul dini wal mufariqul jamaah, mereka yang murtad, itu boleh di, dimatikan. Seorang yang sudah berumah tangga dibunuh, dirajam sampai mati. Kenapa? Ini menunjukkan orang ini ikhwatiddin, orang yang buruk. Dia sudah punya istri. Bahkan Islam menyuruh kalau kurang satu, boleh tambah. Tambah dua. Kurang juga dua. Tambah tiga. Masih kurang. Silakan empat. Mau tambah lagi? Nggak boleh. Ya. Begitupun ikhafidin senangnya dia itu jajan. Dengan yang tak halal. Makanya ketika dia melakukan perbuatan tersebut tidak ada hukuman yang layak selain rajam sampai mati. Tandanya ini memang orangnya buruk. Ahlaknya buruk, tobiatnya buruk. Makanya perlu dibersihkan dengan cara seperti itu. Yang dirasakannya dengan istrinya kan itu juga yang dirasakan dengan yang lain. Memang ada di sini rasa coklat, di sini rasa keju, begitu. Memang martabak apa? Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini memang harus dihukum mati. Itu semua untuk kepentingan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan kaum muslimin, untuk menjaga nyawa kaum muslimin, maka dibuatlah hukuman seperti itu. Ikhwati rahiman ya Allah wa iyyakum. Sampai jam berapa tadi? 7.20. Pada bunyi sereni ya. Kemudian ikhwati rahiman ya Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, Ara'aita law kana rajulan, law kana rajulan yuri yuridu asdu mali. Kalau ada seorang laki-laki ingin ngambil hartaku. Gimana pendapat Anda? La tu'ti kata Rasulullah, jangan kamu berikan. Kalau dia memaksa, kalau dia mau mengancam membunuh saya, maka lawan. Ya. Lawan. Kalau dia membunuh saya, kamu surga. Kalau aku bunuh dia, dia neraka. Itu dia. Itu gereja mana? Oh jam, masya Allah. Saya kira sampingnya ada gereja. Ikatibidin rahimanallahu wa Kalau dia membunuh saya, kamu surga. Kalau aku bunuh dia, dia masuk neraka. Karena permasalahannya Ikhatibidin beda dengan yang pertama. Yang pertama, mereka memang sama-sama ingin membunuh. Kalau ini enggak, enggak ada salah apa-apa. Dia ingin mah, ingin dia apa namanya membunuh temannya ataupun mengambil hartanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mengkutilah nama mali, bahwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dikarenakan membela agamanya, bahwa syahid. Maka dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maksudnya ada yang membunuh dibelanya, tapi dia kalah terbunuh, maka dia syahid. Makanya antum misalnya lagi naik sepeda motor datang begal. Udah. Jangan kasih, lawan dia. Antum mati, maka surga mati syahid. Itu kalau antum berani. Kalau nggak berani mikir, ini kalau lawan ini istri saya dua, anak 16, dua, adalah kasih aja. Artinya kalau berani, bukan berarti wajib dilawan supaya mensyahid. nggak begitu. Maka dilawan. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, dia mati syahid. Itulah ikhwatiddin Allah wa iyyakum. Baik. Sungguh sangat besar dosa membunuh. Semua agama, muslim, kafir, dan serani, Yahudi semua mengatakan bahwasanya membunuh itu dosa besar. Berdosa. Tapi ikhwatiddin rahimahnya Allah wa iyyakum ada saatnya ada segelintir orang yang menyatakan membunuh itu ibadah. Kita ketahui bahwasanya ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum seorang pembunuh berdarah dingin. Seorang pembunuh berdarah dingin itu kalau dia bunuh itu tidak mikir lagi. Dibunuh saja. Kalau dia bunuh, ya bunuh saja. Kalau kita kan kalau mau jangankan mau membunuh, ketika kita mau melawan seseorang. Dia pukul kita, kita mau balas mukul, kan mikir-mikir dulu. Gede masalahnya ini. Kalau saya pukul dia mukul lagi, ya, yaudah saya maafin, bilang aja nggak sanggup dia balas. Kan mikir kita, kita mikir dulu apa maslahat, pertimbangan masalah dan masalahnya, kan begitu. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa ikhafidin membunuh, dia akan membunuh dengan tanpa pikir-pikir. Sama kalau ada seorang nggak pernah mencuri, Ketika dia mau mencuri, ada mangga terlihat di pinggir jalan, tinggal jangkau. Ketika dia mau menjangkau, pasti ada bisikan. Dosa, dosa. Begitu. Gak boleh, haram. Ketika dia langgar, ada satu lagi. Ah, sekali-sekali mumpung ada. Lagi lapar lagi. Udah, dia langgar, diambil. Nanti dapat kesempatan lain. Itu kalimat dosanya itu semakin kecil. Dosa, dosa, haram. Dia langgar lagi. Semakin kecil. Haram, haram. Dia langgar lagi sampai tidak ada lagi bisikan-bisikan yang melarang. Jadi kalau kepingin ngambil, ambil aja. Gak peduli dia. Ini namanya pencuri berdarah dingin. Kenapa? Pokoknya ada kesempatan ambil tanpa ragu-ragu. Ya mau nanti kedapatan mau enggak itu nomor dua. Yang penting ambil dulu. Itu pencuri berdarah dingin. Namun ikhafiddin, semua mereka pencuri berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin, semua mereka kalau ditanya, Pak, bagus nggak perbuatan Bapak ini? Pasti dia katakan, hati kecilnya mengatakan, ya jelas nggak bagus. Pelacur-pelacur yang bertebaran di muka bumi ini, coba tanya, bagus nggak profesi ini Mbak? Pasti dia katakan, ya gimana lah dek, ini kan sudah tekanan ekonomi, tidak bisa lagi, nggak ada pekerjaan lain, ini yang enak. Ya, bisnis lendir istilahnya. Pasti dalam hati kecilnya mengatakan ini adalah perbuatan dosa. Itu pasti ikhafiddin. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Tapi ada segelintir orang ikhafiddin. Tidak demikian. Masih ingat sebuah hadis yang dari Bani apa nama Bani seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang? Ya kan? Ingat kan? Ketika dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang, di mana? Tolong, tolong tunjukkan aku di mana tempat orang yang bisa aku tanya. Kali pertama dia tunjukkan pada orang yang ahli ibadah, rajin sholat, ya, rajin baca Quran, rajin zikir, tapi dia nggak punya ilmu. Jauh dari maksiat. Ketika dia nanya, Pak, saya ini ingin membunuh, apa namanya, sudah membunuh 99 orang. Hah? 99 orang? Iya, mau tobat. Tobat, kau bilang. 99, kau mau, mau diapain? Namanya juga dia nggak pernah berbuat maksiat. Yang ahli ibadah ini. Mendengar ada orang sampai teganya membunuh 99 orang. Mau tobat. Apa katanya? Tidak ada tobat. Neka aja 99 orang dan dibunuh mau tobat. Namanya juga nggak punya ilmu. Oh iya pak ya? Iyalah set. Genap. Selesai kan? Tandanya kan itu Khofiddin. Dia masih ada keinginan untuk tobat. Dia meyakini itu merupakan perbuatan yang maksiat perbuatan salah sehingga dia masih mau bertobat. Akhirnya ditunjukkan lagi kepada orang yang alim. Dia tanya apakah ada? Apakah ada? Ada, kenapa tidak ada? Tapi syaratnya kamu tinggalkan kampungmu. Rupanya kampungnya kampung pembunuh. Tukang-tukang begal di situ semua. Pindah ke kampung fulan, kamu sembah Allah bersama mereka. Tengah jalan dia meninggal. Demikian ikhwan rahimahullah wa iyyakum. Tapi ada segelintir orang di mana mereka membunuh, mereka menyelinapkan nyawa orang, tapi dia ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan tersebut. Dia ingin mendapatkan surga dari pembunuhan tersebut. Dia ingin mendapatkan surga Firdaus dengan melenyapkan nyawa-nyawa orang tersebut. Ini yang sangat berbahaya Ya, ini yang sangat berbahaya. Masih ingat siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa? Namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam ini ikhafidin rahimahnya Allah wa iyyakum adalah uh, jangan dikira dia itu orang jahat. Dia itu orang baik awalnya. Bahkan dia diutus oleh Umar bin Khattab ke Mesir untuk apa? Untuk mengajarkan orang Mesir mengajarkan Al-Quran. Apa itu? Sudah masuk waktu? Belum? Jangan sampai kita terlambat sholat nih. Ada bunyi ya Jadi dia ikhwatiddin, rahimanallahu iyyakum. Kisahnya begini. Awalnya ikhwatiddin, adanallahu iyyakum. Abdurrahman bin Muljam ini, ya, seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah dan dia seorang mukri Al-Quran, ahli Al-Quran. Dia pernah ya dia pernah diutus oleh Umar bin Khattab ke Mesir dikarenakan gubernur Mesir pada waktu itu Amr bin As ya Amr bin As minta tolong ya Amirul Mukminin kirim seorang yang bisa mengajarkan masyarakat Mesir untuk belajar Al-Qur'an. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Surat ini dibalas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lantas apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Apa isi surat Umar bin Khattab? Nanti setelah yang salat ini. Aku lupa qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur Tadi telah kita singgung bahwasanya gubernur Mesir yaitu Amr bin As meminta kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengirimkan seorang qari, seorang ahli Al-Qur'an yang dapat mengajarkan penduduk Mesir Al-Qur'an. Lantas Umar bin Khattab membalas surat tersebut, apa katanya? Arsaltu ilaika rajulan huwa Abdurrahman bin Muljam min al Qur'an aku kirim kepadamu seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman bin Muljam min ahli al Quran, seorang ahli Al-Quran. Wa asartuka bihi ala nafsi dan aku lebih mengutamakan mengirimnya kepada engkau ketimbang di sini. Faida ataka kalau sampai dia kepadamu, ija'allahu lahu daron maka buatkan untuk dia satu rumah. Yukri'un nas fihil Qur'an. Di mana di rumah tersebut dia mengajarkan masyarakat Al-Qur'an. Jadi di sini seperti rumah Qur'an lah begitu. Tapi bedanya kalau rumah Quran di Indonesia khusus tahfiz. Rumah Qur'annya Abdurrahman bin Muljam yang disuruh oleh Umar bin Khattab bukan hanya sekedar baca Qur'an. Tapi mempelajari Al-Quran. Kemudian wa akrimhu muliakan dia. Bayangkan Ikhwanuddin seorang yang sangat ketat Umar bin Khattab yang mengirimkan Abdurrahman bin Muljam. Mungkin aku masih ingat ketika Abu Bakar radhiyallahu an mengirimkan Khalid bin Walid dan memuji Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan mengangkatnya sebagai panglima perang sehingga orang-orang memuji Khalid bin Walid dikarenakan kehebatannya dalam strategi perang Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar tolong Khalid bin Walid ini dicopot karena aku khawatir nanti orang-orang malah mengkultuskan Khalid bin Walid Kata Abu Bakar tidak. Jadi di sini ada perbedaan pandangan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar tentang Khalid. Ketika Umar bin Khattab naik sebagai khalifah, dicopot Khalid Walid. Saking ketatnya, hati-hatinya. Jadi jangan sampai orang mengira bahwasanya kemenangan itu dikarenakan Khalid bin Walid. Padahal kemenangan itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yang menolongnya bukan semata-mata dikarenakan strategi perangnya Khalid bin Walid. Jadi agar kaum muslimin selamat dari pengkultusan. Bayangkan Ikhafidin, ketat sekali Umar bin Dan dia yang mengirim Abdurrahman bin Muljam ini ke Mesir. Berarti kan Abdurrahman bin Muljam ini bukan sembarangan orang. Khalid saja dicopot. Ya. Ikhafidin, rahimahnya Allah wa iyyakum Kemudian setelah itu setelah sampai di Mesir, fasakana ila jambi dari Abdurrahman bin Udais al-Balawi. Yakni ahadu man a'ana ala qatl Utsman bin Affan. Akhirnya dia pun dibuatkan rumah yang kebetulan pada waktu itu di samping rumah Abdurrahman bin Udais al-Balawi salah seorang yang ikut dalam membunuh Utsman bin Affan. Jadi Khafiddin bertetangga dengan seorang Khawarij. Disinilah mulai dia terkena virus Ikhabiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah dia terkena virus Khawarij Ikhabiddin maka dia bersama tiga orang yaitu Abdurrahman bin Muljam kemudian al barak bin Abdullah. Demikian juga satu lagi yang bernama Amr bin Bakar At-Tamimi. Tiga orang. Abdurrahman bin Muljam, Albar bin Tamimi, dan Amr bin Bakar. Mereka bagi tugas. Abdurrahman bin Muljam <clears throat> tugasnya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Sementara Bakar bin, Bakar At-Tamimi diutus untuk membunuh Amr bin As dan Amr bin Bakar membunuh Muawiyah bin Abi Sofyan. Mereka mempersiapkan senjata, direndam senjata tersebut, pedang tersebut selama 40 hari 40 malam dalam sebuah racun, dalam racun. Jadi kalau sekali pukul, ya, sekali pukul bisa mematikan. Baik, mengapa Abdurrahman bin Muljam ini sangat dendam dengan Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya dengan dua orang ini. Ada kisahnya Ikhwanuddin. Mungkin antum pernah ingat ketika apa namanya seorang sahabat yang bernama Abu Musa al Ashari melihat ada sekelompok orang di dalam masjid yang berzikir yang dipimpin oleh satu orang. Di mana dia melihat seorang memimpin zikir sabbihu mi'ah kata pemimpin komandannya bertasbihlah kalian seratus kali maka mereka pun bertasbih seratus kali dan seterusnya intinya zikir yang dipimpin oleh satu orang Abu Musa al-Ash'ari nggak berani nggak berani mencegah kenapa ini kan zikir tapi kok caranya aneh tidak pernah dia lihat cara seperti itu dilakukan oleh para sahabat. Apalagi Rasulullah SAW. Dia nggak berani mencegah karena ini kan zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilallah Allah, Ini kan semua zikir. Tapi dia tetap nggak tenang. Dia pergi ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud diajak, coba kamu lihat dulu di masjid itu kira-kira bagus apa enggak? Setelah melihat seperti itu, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma asra'a halakatikum ya ummat Muhammad. Sungguh cepat kali binasanya kalian umat Muhammad. Wa ashabuhu mutahafirun. Padahal sahabat-sahabat Nabi itu masih banyak yang hidup. Wa thiyabuhum lam tubla. Dan pakaian mereka juga belum banyak yang lapuk. Wa aniyatuhum lam tuksar. Dan bejana-bejana mereka juga belum banyak yang pecah. Belum lama, masih banyak para sahabat. A'innakum ala millatin ahda min millati Muhammad al muftatihuna Abu dhalalah. Kalian ini sedang berada di atas agama yang lebih baik ketimbang agamanya Muhammad atau kalian itu sedang membuka pintu kesesatan. Karena apa yang kalian lakukan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti dua saja. Mungkin karena kalian berada dalam agama yang lebih hebat dibandingkan agama Muhammad, nggak mungkin pilih yang ini. Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan, nggak mungkin juga pilih yang ini. Karena nggak ada pilihan ketiga. Ya, nggak ada pilihan ketiga ikhafidin. Karena dalam agama itu ikhafidin, ketika ada tambahan-tambahan ataupun pengurangan-pengurangan, dua saja masalahnya ikhafidin. Mungkin karena dikira bahwasanya kurang apa yang telah ditetapkan Rasulullah, atau dia sedang membuka pintu kesesatan. Seperti ini Hafidin. Ketika seorang berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyana rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Itu kan dua kalimat tidak ada dalam hadis. Isinya bagus sih Hafidin. Ya, isinya bagus. Wa adkhilna jannata salam, masukkan kami ke dalam surgamu darussalam. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyana rabbana bisalam. Hidupkan kami, sejahterakan kami dengan engkau ya salam. Maksudnya Allah, masukkan kami ke dalam surga, darussalam. Kan bagus isinya. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak pernah menambah ini. Tidak ada tambahan ini dalam hadis. Berarti kan orang yang menambah merasa apa yang diucapkan Rasulullah itu belum belum mantap gitulah kira-kira. Kalau dibilang belum sempurna nggak berani juga, belum mantap. Kalau ada tambah ini kan tambah mantap. Jadi Khafidin pilih mana di antara dua? Mereka nggak akan berani jawab, nggak akan berani memilih salah satu alternatif. Dan alternatif hanya dua, tidak ada tiganya. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma'arana ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, niat kami itu bagus. Bukan buruk. Kami itu mau zikir. Supaya serentak. Seragam. Gak ribut. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ra'aitu ammatuhum yuta'inunana fi yawmin nahrawan. Aku lihat umumnya orang yang zikir dalam masjid tersebut, mereka ikut berperang melawan kami. Di pada peperangan Nahrawan. Perang Nahrawan itu adalah perang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib memberantas orang-orang Khawarij. Sehingga habis orang Khawarij tinggal beberapa orang saja. Ya. Dan di antara yang tersisa adalah Abdurrahman bin Muljam dan dua orang sahabatnya ini. Maka dendam sekali dia dengan Ali bin Abi Thalib. Baik. Terus yang dari Muawiyah dan, dan uh, Amr bin As kenapa? Kok dendam juga? Karena dianggap tiga orang ini adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi alasannya sama dengan sekarang. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap tauhid dan kafir. Baik. Maka Abdurrahman bin Muljam menuju Ali bin Abi Thalib dan dua lagi pergi ke ke Muawiyah dan Amr bin As. Adapun Amr bin As Ikhafiddin pada saat itu sakit karena mereka ini umumnya membunuh itu pada waktu subuh sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab sebelumnya. Amr bin As pada waktu itu sakit sehingga dia tidak ke masjid. Ya, maka keluarlah wakilnya. Wakilnya inilah yang dibunuh, disangka Amr bin As. Terluputlah Amr bin As dari pembunuhan. Kalau dulu kan tidak ada Facebook, tidak ada WA, nggak ada selfie, sehingga orang bisa nggak bisa membedakan mana sebenarnya Amr bin As. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab dahulu ketika utusan Farsi datang ke Madinah, Umar bin Khattab kan biasa dia nggak punya singgah sana sebagaimana orang-orang maksudnya orang-orang Romawi, ya utusan Romawi. Dia kan nggak punya singgah sana seperti Romawi, tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Mana? Mana Umar bin Khattab tuh tidur tuh? Ini. Rupanya bangsa yang begini yang dapat me, apa mengalahkan kami. Begitu. Ya nggak peduli dengan dunia. Jadi Tadi khafidina wa iyyakum, selamatlah Amr bin As. Adapun Muawiyah bin Abu Sufyan sempat terkena sabetan pedang beracun dan terkena bahagian reproduksinya. Saraf apa kita nggak tahu, sehingga anaknya cuma satu. Siapa anaknya? Yazid bin Muawiyah kan gak ada yang lain. Itulah dia. Pengganti dia nanti ketika dia telah wafat. Adapun Ali bin Abi Thalib, ikhwatifiddin, rahimahullah wa iyyakum, dikeroyok oleh Abdurrahman bin Muljam dengan dua orang temannya, yang satu bernama Syabib, yang satu lagi bernama Wardan. Baik, sebelum kita sampai kisah ini, setelah e, rencana mereka membunuh Ikhwanuddin, ini kan cari kesempatan, ya kan cari kesempatan. Lamalah dia di sana sempat luntur dendamnya itu untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Niatnya sempat luntur. Kenapa? Karena tidak punya kesempatan. Hingga akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fiton. Ya, yang bernama Fitom. Perempuan ini Khafidin, perempuan yang sangat masyhur kecantikannya. Sehingga Abdurrahman bin Muljam ingin sekali mempersuntingnya. Tapi perempuan ini adalah salah seorang yang bermanhaj khawarij. Sehingga apa katanya? Aku terima lamaranmu dengan sekian harta plus darah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Ikhwanuddin. Ya. Timbul lagi semangatnya untuk untuk apa namanya? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Mengapa tidak? Setiap hari sang istri ngomporin, bunuh saja. Oh, itu memang betul. Begitu Ikhwanuddin. Makanya cari istri itu jangan suka ngomporin. Ya. Kita yang bagus jadi nggak bagus. Makanya Rasulullah katakan, Fadbar bidati din taribat yadak. Pilih yang solehah. Kamu akan beruntung kadang-kadang anak-anak muda kita ini yang penting Ustadz agar bening. Yang penting bening, cantik. Kalau masalah akhlak din, nanti kan kita bisa bawa ngaji. Begitu. Ya kalau mau dia ngaji. Baik, semenjak itu Khabib kembali mendidih darahnya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Kembali mendidih darahnya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sang istri selalu memanas-manasi dia. Hingga akhirnya ikhafidin pada malam 17 Ramadan. Pagi 17 Ramadan. Ada juga yang menyebutkan 19 Ramadan. Abdurrahman bin Muljam, Wardan dan Syabib bertiga. Tadinya Syabib ini sudah sempat nggak mau. Kenapa? Ya mau dibunuh Ali bin Abi Thalib. Dia tahu bagaimana posisi Ali bin Abi Thalib dalam Islam. Tapi karena syubhat terus diberikan oleh eh, Abdurrahman bin Muljam, akhirnya okelah okay semangat dia. Tiga orang. Kenapa tiga orang? Abdurrahman bin Muljam kan tahu Ali bin Abi Thalib siapa. Perang Badar siapa yang duel di antaranya? Ali bin Abi Thalib kan? Karena kalau dahulu sebelum perang duel dulu tiga orang. Biasanya ditantang, "Mayu baris, siapa yang jagonya di antara kalian? Perang main dulu kita." Begitu, tiga orang. Yang pertama waktu itu eh, Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan satu lagi. Yang pertama berhasil membunuh orang kafir Quraisy ini Ali bin Abi Thalib, tinggal dua sisanya. Perang Uhud, Ali juga yang yang duel. Makanya Abdurrahman bin Abdurrahman bin, uh, bin Muljam ini, oh ini ngeri orang Jawara ini. Ya, kalau sendiri nggak sanggup. Akhirnya Ikhwan dikeroyok tiga orang. Yang satu menusuk dan yang menamatkan riwayat Ali bin Abi Thalib yaitu pedangnya Abdurrahman bin Muljam yang dia tebaskan ke leher bin Abi Thalib. Yang jadi permasalahan kita ikhwatiddin, apa yang diucapkan Abdurrahman bin Muljam ketika dia menebaskan pedangnya ke Ali bin Abi Thalib? Dia katakan, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah, bukan milik ente ya Ali. Kemudian dia baca Al-Qur'an, "Wa minan nasi mayashri nafsahu bitigha'a mardatillah." Baca Quran dia, Al-Baqarah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia, Ikhwatuddin Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pakai Quran dia. Bukan cia-cia, bukan bukan cia-cia dia. Ikhwatuddin pakai Al-Quran dia baca. Bayangkan Ikhwatuddin Ali bin Abi Thalib orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Islam yang, ke, yang keempat yang dari diakui seluruh kaum muslimin kecorong yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian yang orang yang jelas masuk surga. Rasulullah sudah jamin dia masuk surga ikhafidin Begitupun ikhafidin rahimahnya Allah wa iyyakum Ali bin Abi Thalib dikafirkan dan dihalalkan darahnya apalagi macam antum-antum gini ya, kemaksiatan yang sudah berubah diyakini sebagai ibadah. Makanya dosanya lebih besar ikhafidin ketimbang orang yang membunuh dia meyakini sebuah kesalahan. Kalau antum lihat apakah di di media massa seorang khawarij membunuh mencari polisi dia nembak seperti kita mukul nyamuk aja. Kok macamnya nggak ada ngeri nggak ada apa? Kenapa ya Khafidin? Mereka meyakini seperti itu. Ini adalah ibadah. Makanya kalaupun mereka dipenjara, dipenjara sekian tahun, keluar yang ngulah lagi. Kalau manhajnya, pemikirannya tidak dibersihkan. Kalau sekitar dikurung-kurung saja, mereka suka. Nggak masalah bagi mereka. Disiksa, nggak masalah bagi mereka. Ini jihad. bisa bililah. Mereka menganggap kalau kalaupun kami mati di sini, kami akan mendapatkan surga. Kalaupun dibunuh mereka, mereka melihat seolah-olah bidadari memanggil dia, Mas, Mas. Begitu nggak takut di COVID-19. Kenapa? Karena dianggap ini sebuah ibadah. Itulah berbahayanya ikhafidin ketika ibadah, ber, ketika maksiat berubah menjadi sebuah ibadah. Sangat mengerikan. Jadi kalau ada yang membunuh segala macam kok atas dasar Islam, ini merupakan pemikiran ikhafidin. Tidak bisa diberantas dengan tembak-tembak gitu nggak bisa. Karena apa? Dia punya bibit, dia punya telur-telur yang akan menetas dengan memiliki pemikiran yang sama. Yang seperti ini hanya bisa diberantas dengan dengan apa namanya dengan dakwah. Oke, mereka di penjara. Ini harus didakwahin. Bagaimana agar pemikirannya itu luntur? Makanya banyak kita lihat kan. Waktu kejadian di mana kemarin? ya, di Tamrin ya, di sarina Itu kan yang baru keluar. Ya kan baru kemarin keluar, udah buat ulah lagi. Kenapa? Kalau sekedar penjara jangan jangan dikira itu akan jerah. Beda dengan pencuri, maling ayam, pembunuh di penjara, dipencet jempolnya nyerah. Ya, ini merangkap sudah jihad ya rahimahnya Allah. Demikian. Oleh karena itu, begitulah bahayanya. Contoh kedua, pelacuran. Semua pelacur mengatakan perbuatan itu buruk. Tapi kalau sudah dianggap ibadah seperti orang Syiah, mut'ah. Kalau dia mut'ah, maka ketika dia melakukan hubungan intim, ketika dia apa namanya mau mengulurkan tangan yang memegang istri mut'ahnya, maka berguguran pahala, berguguran dosanya. Ketika dia melakukan lagi, maka berpahala lagi. Ketika dia mandi, maka seluruh dosa-dosanya yang apa seluruh uh, seluruh dosa maka akan berguguran dosanya sebanyak rambut yang basah. <clears throat> apa enggak semakin semangat bapak-bapak hidung belang? Ini menghapuskan dosa nih. Padahal ibu mana saja, wanita mana saja kalau ditanya hati kecil yang mau nggak diginikan? Pasti nggak mau, ikhafidin. Ya, Pasti kalau wanita kalau mau dinikahi, boleh nggak saya nikah dengan adik dua bulan aja? Pasti dikatakan, eh enak aja Emang gua apaan? Begitu kan Ikhwanuddin? Dia ingin seorang lelaki yang memimpin dia, mengayomi dia sampai akhir hayat. Begitu Ikhwanuddin. Ya kan? Jangankan mau dua bulan, di poligami aja susah. Ya, mau dua bulan. Demikian Ikhwanuddin, Allah wa iyyakum. Itu salah satu contoh sangat berbahayanya sebuah maksiat kalau sudah diyakini menjadi sebuah ibadah. Demikianlah ikhafidin karena waktu kita terbatas. Ini ya, gimana jadi? Lewat ini. Nah jawab. Tapi ikhafidin insyaallah Tadi sudah dari awal sudah hati-hati Ustaz, jangan sampai lewat jam 8. Ya. Jadi demikianlah aku lupa lihada wa astaghfirullah liwalakum. wa sallam muslimin inna rahim. Bagi ikhwan yang bertanya silakan. Ya. Waalaikumsalam. Jadi masalah dosa besar salah sirik adalah pembuat sesuai dengan al-kabair ya. dosa yang membinasakan. Pertanyaannya tak apakah kisah kaumnya Nabi Musa seperti membunuh 100 orang Maafkan. terus yang hanya sederhana <clears throat> meminumkan kepada anjing dan maksudnya bisa diterapkan di kaumnya Rasulullah Muhammad ini karena apa e, dalam kalma apa yang disebutkan membunuh dalam yang paling fatal sekali. Ya. Bisa menghambat orang masuk surga. Ya. Nah, apakah bisa penerapan itu di jadikan hujah? Ikhafidin azallahikum, perhatikan. Uh, pertama, Pak. Uh, satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Waktu kita sempit. Nggak boleh borong. <laughs> perhatikan ikhafidin. Rahimahullahu wa iyyakum. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan ternyata Allah maafkan bahkan Allah masukkan dalam surga itu dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, maha penerima taubat. Dari situ pendalilannya. Bukan berarti, ah saya bunuhlah, nanti saya tobat. Melacurlah, nanti kalau jumpa anjing yang kehausan, kasih minum. Gak begitu ya Karena apa? seorang si A bertobat belum tentu se setulus si B yang bertobat. Belum tentu ya, ikhwatiddin. Sama dengan orang ini banyak yang banyak yang sholat. Belum tentu nilainya sama semua. Bahkan bisa saja seorang yang berdampingan si A dan si B berdampingan di belakang imam sesuai dengan sholat dengan sunnah Rasulullah. Gerakannya cocok semua pas. Bisa saja nilainya satu dengan yang B antara langit dan bumi. Kenapa? Dengan mas terkait dengan masalah ketulusan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi. Lau anfaqar ahadukum misla uhudin dahaban. ma balagha mudda ahadi malah nasibah. Jangan kalian celah sahabat. Jangan kalian celah sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya tujuh meter, tujuh kilometer, tujuh meter, 7 kilometer, lebarnya sekitar 3 km, tingginya 100 meter. Itu kalau emas semua itu gimana? Sedangkan batu api segini aja diperbutkan. Seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, gak akan bisa kalian menyamai infaknya sahabat beras ataupun gandum satu mud atau setengahnya. Kenapa ya kafirin? Ketulusan hati. Abdullah bin Mas'ud telah mengatakan, Inna Allah nazar ila qulubil ibad. Fanadhar qalba Muhammadin khayratul bil ibad. Allah itu melihat kepada hati para hamba dan Allah lihat bahwasanya hatinya Muhammad sebaik-baik hatinya para hamba. Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabi khayra qulubil ibad. Kemudian setelah hatinya Rasulullah, Allah lihat lagi, ternyata hati yang terbaik setelah hatinya Rasulullah adalah hati hatinya para para para sahabat dan Allah jadikan dia sebagai mereka sebagai sebagai pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengatakan, "Mengkana minkum dan faliyastan nabi mangkotmat fa innal hayya mana alai fitnah." Barang siapa yang mau ngambil sunnah, ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup nggak aman dari fitnah. Siapa mereka? Ulaika ashabu nabiyikum. Ulaik ashabu yikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum kuluban. Mereka adalah yang paling baik hatinya. Makanya ya Khabiddin. Rasul juga mengatakan, tidak fasadat fasada al-jasadu kullu. wa ida wa ida saluhat saluha al-jasadu kullu. wa ida fasadat fasada al-jasadu kullu. Kalau baik, baik semua jasad. Kalau buruk, buruk semua jasad. Allah wa yaqalbu, itulah hati. Kemudian Islam juga menilai orang itu kaya dan tidak kayanya dari mana? Dari hatinya. Laisa al-ghina an kafatul arad, walakin al-ghina nafs. Bukanlah orang kaya itu adalah orang yang paling banyak harta bendanya, tapi adalah orang yang paling kaya hatinya. Kenapa? Dia cukup, merasa cukup. Dia yang penting berusaha, berapa yang diberikan Allah, dia merasa cukup bersyukur. Demikian juga orang yang kuat. Laisa syadidu bisara. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang kuat gulat menang gulat. Walakin syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan, mengendalikan emosinya ketika sedikit marah. Hati kafitin. Ya. Inna Allah la, la yang yanduru ila kulubikum, wala ajisamikum malakin yang yanduru ila kulubikum ma'amalikum. Allah itu tidak melihat bentuk fisik kalian, tapi Allah melihat amalan kalian, hati kalian. Tetap hati Khafiddin. Demikian. Makanya Khafiddin yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertobat. <clears throat> Lantas Allah masukkan dalam dalam surga Jannah Jangan dikira Ah, kalau gitu saya bunuh juga lah. Sampai 99 kali. Nanti aku tobat. Kita nggak tahu apakah ketulusan kita bertobat sama dengan ketulusan dia. Demikian juga seorang pelacur, ikhafidin. Ya, dia lihat ada anjing yang sedang kehausan. Dia turun ke sumur. Jangan antum pikirkan sumur seperti sumur kita itu. Ada gorong-gorongnya turun begitu. Enggak. Sumur itu biasanya kalau di sana dia seperti lembah begitu. Demikian turun, tidak ada apa-apa, dia ambil pakai pakai sepatunya, digigit sepatunya, dia naik, kemudian diberikan kepada anjing. Ya, maka Allah bersyukur pada dia. Tapi jangan ada di antara para pelacur, saya pelacur, kalau gitu cari anjing yang yang yang haus lah, supaya masuk surga. Enak aja. <laughs> ya, ikhafidin, rahimanya Allah wa iyyakum kita nggak tahu gimana akhir hayat si pelacur ini. Jangan-jangan dia memang taubat. Kita nggak tahu Ikhwatiddin. Tapi itu sebagai sebab dia masuk ke dalam surga. Demikian. Jadi jangan salah ambil istimbat. Bukan kalau me, kalau memberi anjing haus maka masuk surga. Bukan begitu kesimpulannya. Ya. Atau anjingnya haus saja bisa masuk surga. Apalagi kalau istri yang haus. Bisa. Bisa ikhafidin. Tapi jangan samakan anjing dengan istri antum. Dari kebaikan itu bisa ya ikhafid. Artinya kita memberi kebaikan kepada anjing saja. Anjing saja ketika kita beri minum karena dia kehausan, Allah bisa memasukkan ke surga. Apalagi yang lain. Tapi jangan katakan, ah ini bisa masuk surga ini, gara-gara itu. Belum tentu ya, Ya, artinya perbanyak kebaikan. Yang kedua, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi begitu Pak. Kira-kira paham? Oke, okay, alhamdulillah. Enggak bisa. Tadi ada yang tunjuk tadi? Ya. Salam. Hmm, dokter apa? Umum. Angka harapan hidupnya sedikit. Ikhafidin Allah wa iyyakum perhatikan. Kalau dalam masalah ini, ya, saya nggak tahu ceritanya itu gimana. Kalau masalah kesehatan dan seterusnya, itu para dokterlah yang tahu apa maslahat yang terbaik. Apa maslahat yang terbaik. Jadi kalau menurut dokter, ini ya sudah nggak panjang lagi usianya. Artinya kalau buat pernapasan pun hanya menghabis-habisin uang gitu. Mendingan uangnya digunakan untuk jadi warisan Itulah kira-kira. Ya. Demikian. Jadi bagaimana? Ya sudah kita serahkan saja pada dokter. Artinya bukan itu sebuah pembunuhan. Ya. Itu bukan pembunuhan. Tapi jangan katakan ini enggak, ini ntar lagi pasti mati. Ingat, pasti ya, pasti itu bukan hak kita. Menurut pengalaman dokter begini-gini ini ini ini, ini sudah mau meninggal ini. Karena banyak hafidzin kejadiannya. Yang sudah difonis dokter tiga hari mati, masih hidup sampai sekarang. Karena memang hak mati hidup itu bukan milik kita. Kita hanya bisa memprediksi. Tapi, hafidzin, dokter punya punya apa namanya? Punya punya hitungan-hitungan yang seperti ini biasanya. Nah, demikian. Yang seperti ini biasanya biasanya pengalamannya itu meninggal sekian hari, jadi untuk kemaslahatan yang hidup ya sudah kita cabut saja. Apakah ini pembunuhan? Tidak, itu Karena yang membunuh dia itu bukan kan bukan selangnya, bukan oksigennya. Yang membunuh dia apanya? Malaikat maut. Ya, atau dikarenakan sebab yaitu kankernya, bukan <clears throat> bukan pernapasannya itu. Nah, demikian. Pernapasan itu untuk membantu pernapasan saja. <clears throat> Sementara sebab utamanya adalah kankernya itu. Kalau tadi ceritanya masalah kanker. Demikian. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, Ikhwafiddin. Mereka akan mengumpulkan berita-berita yang membuat masyarakat benci dengan pemerintah. Tuh. Apalagi kita tahu sendirilah pejabat-pejabat kita, ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kita kira-kira. Ya. Akhirnya muncul kebencian. Kadang-kadang tanpa disadari adanya buletin-buletin yang menimbulkan kebencian masyarakat kepada pemerintah. Itu nggak dibolehkan ya Ini salah satu pemikiran Khawarij. Dari situlah kemudian mereka masuk tidak akan ada satu masalah pun di muka bumi ini bisa diselesaikan kecuali dengan menegakkan hukum Allah. Itu dia. Dalilnya, "Amalam yahkum bima anzalallahu fa ulaika kafirun." Inil hukmu illa liyah. Hukum itu hanya milik Allah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu semua kafir. Dari mulai Jokowi, kafir. Gubernur, menteri, camat, lurah, RT, EW, kafir semua termasuk PNS. Kenapa? Karena bekerja sama dengan togut yang tidak berhubung dengan hukum hukum Allah. Padahal PNS mengajar anak SD dikafirkan juga. Begitu jadi caranya, Ikhwanuddin. Dan yang anehnya hukum yang mereka maksud hanya hukum hukum had. Hukum had itu potong tangan, kisos, rajam, Sementara dalam Islam, wa man yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh <coughs> oleh Allah, faulaika kafirun, maka dia itu kafir. Hukum yang dimaksud itu ya, khatibin, hukum Islam. Hukum Islam itu dari mulai masalah toharoh, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara istinja, sampai dengan masalah kenegaraan, itu semua hukum. Dan mereka bilang kafir di sini adalah kafir keluar dari Islam. Baik. Kalau seandainya seorang suami punya istri tak pakai jilbab, sementara jilbab itu hukum Islam apa dia? Hukum Islam, tapi suami membiarkan saja. Tanyakan kepada mereka, kafir nggak ini suami? Oh, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu harus pemerintah. Baik, kalau begitu yang dimaksud itu adalah hukum had. Baik, seandainya Jepang membuat peraturan dilaksanakan hukum Islam, yang membunuh dikisos, dibunuh. Yang mencuri dipotong tangannya. Yang berzina dirazam. Lantas, apakah Jepang menjadi negara Islam? Enggak juga kan? Demikian ikhobidin. Jadi kekeliruan dalam apa itu negara Islam. Demikian ikhobidin. Di Indonesia ini hukum Islam sudah berlaku walaupun tidak semuanya hanya sekian persen. Ya hanya sekian persen. Jadi dari situ situlah ikhafidin ya, azallahu iyyakum. Ya. Kemudian, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu orang kafir. Kafirnya sini ikhafidin Ibnu Abbas mengatakan itu kufrun duna kufrin. Kafir tapi tidak keluar dari Islam. Jadi kafir banyak perkara di situ. Mannya mereka, "Waman lam yahkum." Itu man itu bukan harus presiden. Bukan harus pemerintah. Man itu siapa saja Siapa saja yang tidak berhukum hukum Islam. Ya. Antum tidak berhukum hukum Islam dengan diri antum. Dengan apa itu? Gak sholat. Kafir kan? Makanya orang khawaris dahulu itu siapa saja yang melakukan dosa besar kafir. Tapi khawatir sekarang pemerintahnya saja dikafirkan. Jadi udah campur-campur seperti gaduh-gaduh udah. Ya, yang enak-enaknya aja maunya. Demikian ikhwafiddin. Makanya orang khawar dahulu ikhwafiddin Allah wa iyyakum itu apa kata Rasulullah? Tahkiruna salatakum bisalatihim. Wasiyamahum wa siyamahum bi yang siyamakum bi siyamihim yang minad din kama sahma minar Kalau kalian bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Puasa mereka dengan puasa kalian dengan puasa mereka itu nggak ada apa-apanya puasa kalian. Tapi mereka keluar dari keluar dari dari agama bagaikan keluarnya anak panah dari busurnya. Apakah ada yang tertinggal? Kan nggak ada. Kalau Syekh eh, Al-Maghamis menyebutkan, ini bagikan anak panah yang melesat kuat, menembus binatang buruan, seolah-olah tidak terkena, padahal sudah menembus. Sangkin bahayanya. Itu yang Ibu Ibnu Abbas ketika mendatangi kelompok orang Khawarij, apa kata Ibnu Abbas? saya lihat mereka itu wujuhum sufur. Wajah mereka itu pucat. Kenapa? Karena saking banyaknya puasa. Kemudian tangan mereka itu kapalan. Saking banyaknya sholat, ini kapalan. Kalau kita kan kapalan di kaki kiri. Eh, kaki kanan. Yang di, di, di bawah mata kaki. Kiri ya? Oh iya, kiri. Di bawah mata kaki. Kan itu aja. Ada sini tangannya kapalan. Kalaupun kapalan bukan karena sholat, karena nyangkul. Ini kapalannya, tahu kan kapalan? Tebal. Itu dikarenakan sholat kalau mereka menunjukkan banyaknya sholat mereka. Demikian. Tapi orang kawal sekarang, ikhwan gimana? Jenggot cukur. Pakai tanah jin. Untuk apa? Keamanan. Penyusupan. Nah, min dalik. Kalau menurut orang khawar dahulu, yang ini ini sudah kafir duluan. <laughs> ya, sudah kafir duluan menurut mereka. Itulah ikhwatiddin. Sudah kacau lah pokoknya, sudah kacau beliau udah. Ya. Itu dia. Allahu a'lam bisawab. Ini dulu lah ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Bagaimana bagaimana bagaimana Bagaimana sebaiknya melaksanakan sholat gerhana? Apakah kalau kita lihat gerhana total diwajibkan sholat? Ikhafidin azza perhatikan. Rasulullah kan menyebutkan wa rohai rahaitumuhu fafza'u ila sholat. Kalau kalian melihatnya maka segera melaksanakan salat. Ya, segera melaksanakan salat. Jadi di sini terkait dengan melihat gerhananya. Baik. Terus kalau dia mendung, sholat nggak ya? Sementara BMKG menyatakan akan terjadi gerhana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah membuat gerhana itu untuk menakutkan hambanya. Gerhana matahari Ikhafiddin beda dengan bulan. Bulan itu mendung dikit sudah nggak kelihatan. Karena dia sangat tipis sekali. Melihat bulan yang pertama, ya, sangat tipis. Kalau gerhana matahari ini, dia itu walaupun mendung, cuaca jadi gelap. Pernah hantum. Tahun berapa itu ya? Kalau di Medan waktu saya SMP. Nah, itu memang gelap seperti malam. Siang tiba-tiba malam. Nah, ini membuat kita takut, covid Ikhobiddin. Ya, Baik, dia mendung tiba-tiba malam, gimana? Nggak takut? Jadi Allah alam bisawab, ya. Allah alam bisawab. Seandainya pun tidak terlihat, tapi memang dia ini menjadi gelap. Suasana menjadi gelap, kita itu takut, ya. Maka disunahkan untuk untuk sholat. Tapi kalau memang kan ada gerhana itu sekian persen, mendung itu enggak akhirnya tidak tidak berbekas, tidak berpengaruh kepada gerhana. Ya, mungkin karena gelap sekali gendungnya, ya, gelap sekali sehingga gerhana pun nggak kelihatan dan tidak terjadi perubahan cuaca. Kalau seperti tidak usah. Allahu alam Ada pun pelaksananya ikhafidin, takbir, kemudian iftitah dan iftitah, al-fatihah, baca Surat panjang. Jangan baca wallahu Dan bacanya Ikhafidin itu Rasulullah ketika melihat apa namanya? Ketika melihat gerhana takut. Maka disuruh, disuruh para sahabat apa namanya itu sholat. Ya, untuk sholat. Kalau sekarang kan sudah sudah diprediksi. Kalau dulu kan tidak diprediksi Ikhafidin. Ya, makanya juga kita tidak bisa menampik yang namanya yang BMKG itu pasti mengumumkan, nggak bisa nggak mengumumkan, akan terjadi gerhana. Nggak bisa kita, nggak nggak saya nggak mendengar terjadi gerhana, nggak bisa juga. Yang realistis, udah. Kemudian yang covid apa tadi ya? Teh, caranya, ya, caranya uh, Rasulullah tuh soal gerhananya dari mulai terjadi gerhana sampai hilang gerhana, itu dia. Berarti kan panjang Sholatnya berapa lama kira-kira kerhan? Ada satu jam. Dua jam. Dua jam. Jadi antum baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu berpas. Tapi hanya dua rakaat. ya. Itu kalau cepat, kalau perlambat ya Al-Baqarah aja lah. Itu pas dia. Jangan inna a'tayna kal kautsar. Buku bangkit lagi sambungnya qul huwallahu ahad. Baca surat panjang, ya, Ya tentunya sesanggupnya. Ya, siapa yang paling panjang bacaan surat di sini di antara antum? Dia jadi imam. Yang paling panjang apa? sabi marobikal ala ya sudahlah itulah terjadilah. Mau gimana lagi itu yang paling panjang. Gak ada yang lain. Udah. Ruku. Allahu Akbar. Masya Allah liman hamidah. Rabbana lakal ham. Baca Al-Fatihah dan surat lagi panjang. Kemudian seperti biasa. Ruku, iktidal, sujud dan seterusnya. Demikian juga rakaat yang kedua. Demikian. Kemudian setelah sholat khutbah. Ya nggak panjang khutbahnya. Demikian. Allahu alam bisawab. Jadi Khafidin, kalau Syekh Muhammad Saleh Utsaimin mengatakan kalaupun terjadi mendung, ya kalau jadi mendung nggak sholat. Kenapa? Karena nggak nampak. Itu Khafidin. Ya. Tapi pendapat pribadi saya itu begitu. Jadi sebaiknya antum ikut fatwanya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Itu dia. Allahu alam bisawab. Ikhafidin dalam masalah ini Ikhafidin Rasulullah kan katakan fa'idha ra'aitumuhu fasallu. <clears throat> Kalau kalian lihat maka salat. Makanya sholat berjamaah di masjid. Rasulullah berjamaah di masjid. Yang kedua, karena uh, apa namanya? Karena dalilnya umum, fa'idha ra'aitumuhu fasallu. Kalau kalian lihat maka salatlah, boleh salat di rumah. Tapi tetap yang lebih baik salat di masjid. Demikian. Wanita Aisyah radhiyallahu anha ketika sholat gerhana datang Asma binti Abi Bakar kakaknya. Aisyah lagi sholat nih. Ditanya, sedang apa orang-orang? Aisyah sedang sholat. Aisyah radhiyallahu anha memberi isyarat ke langit, memberi isyarat ke langit. Oh, sedang gerhana. Tandanya wanita sholat. Yang kedua, antum boleh bertanya kepada orang yang sedang sholat. Ini kan nanya kan? Asma bin Abi Bakar nanya kepada Aisyah yang sedang sholat. Misalnya, antum mau, mau pergi nih kantor. Sementara tadi pagi antum tahu istri antum pegang kunci mobil. Lagi sholat nih sholat duha. Di, mana kunci mobil? Misalnya, misal kantong misalnya, atau kelaci. Boleh. Ya, tapi jangan kelaci bang, nggak boleh. Ya, dijawab nggak boleh. Beri syarat boleh. Nah, demikian. Ya, jadi nanya lagi nih. Di masjid. Sebaiknya di masjid. Wanita boleh ke masjid. <clears throat> boleh. <clears throat> lagi? Waalaikumsalam. Sebaiknya dari mulai awal terjadi gerhana sampai selesai gerhana. Karena Rasulullah begitu. Begitu lihat gerhana, langsung sholat beliau. Ya nggak ada adan, nggak ada komat. Ya tidak ada adan, tidak ada komat. Makanya as-salatu jamiah, ucapan as-salatu jamiah itu ditujukan kepada sholat sholat yang tidak ada adannya. Itu sholat jenazah, sholat id, as-salatu jamiah Salat jamiah, salat jamiah dipanggil orang dengan ucapan salat jamiah. Tapi ucapan itu sebelum sholat. Bukan sudah sab baris, sudah sudah rapi. As-salatu jamiah, as-salatu jamiah, as-salatu jamiah rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Itu sudah tinggal sholat, maksudnya diajak-ajak lagi, memang sudah datang situ. Jadi ucapan as-salatu jamiah itu sebelum sholat ngajak orang ngumpul, asalatul jamiah, asalatul jamiah, ayo sholat, ayo sholat, gitu artinya ikhafidin. Ya, jadi bukan diucapkan setelah sak beres. Itu tinggal takbir sudah udah ngajak-ngajak lagi. Itu kadang-kadang karena kita nggak paham maksudnya apa, jadi begitu jadinya. Bapak, terus nih. Nah, Ya kalau imamnya katakan udah saat, ya udah, tangkaplah gimana lagi. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Antum coba kuatkan sedikit suaranya. Ya, kuatkan lagi lagi. Biar sampai ke depan. Yang di mana tuh? Ya, ikhafidin, perhatikan. Tidak ada yang namanya jihad dengan melakukan bom bunuh diri. Namanya juga bom bunuh diri, bunuh diri. Rasulullah mengatakan, "Man qatala nafsahu fa fahadiratuhu yu'adzibuhu yaumil qiyamah." Barang siapa yang menikam dirinya dengan dengan besi, maka besi itu akan menjadi mengadab dia nanti di hari kiamat. Tidak ada yang namanya bunuh diri. Mereka pertama berdalilkan dengan sahabat yang dilempar ke dalam ke dalam apa namanya ke dalam e, benteng yang nggak bisa ditembus supaya membuka membukakan gerbang dari dalam. Itu kan bunuh diri. Ingat dikabitin. Kalaupun dia dilempar ke dalam, kemudian dia perang, yang membunuh dia siapa? Musuh kan? Bukan dia dilempar, bunuh. Nggak begitu. Itu bunuh diri namanya. Jadi kejadian-kejadian para sahabat yang dulu itu menunjukkan heroik keberanian dan tidak ada seorang pun yang mat, akhirnya mati dia tikam sendiri. Yang menikam dia adalah musuh semuanya. Kemudian mereka berdalikan dengan asabul Kahfi. asabul Uhdud. Di mana si raja ini nggak bisa membunuh dia. Dibawa ke laut yang kapalnya tenggelam, dia selamat. Dibawa ke ke gunung, semua yang membawa dia jatuh mati, dia selamat. Kemudian pemuda Ashabul Ukhdud ini mengatakan, kalau kamu membunuh saya, kumpulkan orang-orang. Kumpulkan orang-orang, di hadapan orang-orang lah kamu, kamu membunuh saya. Kalau memang mau membunuh, oke lah, dikumpulkan. Tapi ingat, ketika kamu mau melesatkan anak panah, katakan, demi Tuhannya si si pemuda Demikian. Ya, demi bismillah, demi Tuhannya si pemuda ini. Ucapkan itu, kuat. Udah, akhirnya diucapkan, betul, meninggal dia. Kalau nggak diucapkan itu bisa set, belok, belok. Bukan karena dia punya ilmu. Ya, begitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang bunuh dia? Kan si raja. Bukan bunuh sendiri, udah. Kalau kamu mau bunuh saya udah nanti saya bunuh sendiri nih. Kan enggak. Jadi yang namanya bom bunuh diri itu tidak dibenarkan dalam Islam, ya Tidak dibenarkan. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu ghafurur rahim.